masalah harta Jangan bahas harta di masjid Itu harta membuat kita lupa kepada Allah Kalau ada orang cerita masalah kebun kelapa sawit Karet, ruku, bisnis Jangan cerita-cerita bisnis di masjid Karena bisnis itu Dunia itu semua Itulah yang membuat kita lupa kepada Allah Nah perlu kita lihat dalam Al-Quran. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282. Kira-kira tentang apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau saksi hutang piutang ila ajalin musamma sampai batas waktu tertentu faktuhu tulis ayat paling panjang dalam Quran bukan tentang sholat padahal kita sholat sehari semalam 17 rakaat ayat paling panjang dalam Quran bukan tentang puasa padahal kita puasa satu bulan full 24 jam sehari semalam Malamnya terawih witir Siangnya puasa Ayat paling panjang bukan tentang haji Ayat paling panjang bukan tentang sholat terawih Ayat paling panjang bukan tentang jihad Ayat paling panjang tentang tertib administrasi utang piutang. Buka surat Al-Baqarah 282 Satu halaman full wal bainakum katibun bil adl hendaklah transaksi itu ditulis oleh seorang penulis yang adil wastashhidu syahidaini ini rijalikum angkat dua orang saksi pak saya minjam uang bapak 10 juta ya ya nih tak boleh angkat dua orang saksi illam yakuna rajulaini Kalau tidak ada dua orang laki-laki, farajulun satu laki-laki, wa mra'atani dua perempuan. Sedetil itu. Padahal Quran saja tidak ditulis di kertas. Belum ada lagi kertas. Quran ditulis di tiga tempat. Pelepah korma, tulang otak, batu ceper. Batu lepes, tulang otak pelepah korma tapi ayat paling panjang tentang tulis menulis sahabat Nabi yang menjadi tim penulis wahyu cuma 40 orang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair bin Awam di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan itu cuma 40 orang menulis budaya yang bukan menjadi tradisi orang Arab tapi ayat paling panjang tentang tertib administrasi tulis menulis sekarang ayat yang paling detail ayat paling panjang hutang hutang duit duit dunia ayat paling detail Bapak boleh buka dari Al-Fatihah sampai An-Nas cari ayat yang bercerita solat isya empat rakaat dua pertama jahar dua yang kedua sir pakai tasahud awal pakai ayat yang dua tak pakai ayat pakai tasahud akhir bacaannya sampai sini iftitahnya begini tidak ada tidak ada ayat dalam Al-Quran bercerita tentang solat isya empat rakaat solat maghrib tiga rakaat solat subuh dua rakaat ayat dalam Quran cukup wa aqimus salat dirikan salat alladzina yuqimuna salat mereka yang menegakkan salat detailnya di mana hadis sallu kama raaitumuni usalli lihatlah bagaimana aku salat tapi ayat yang paling detail dalam Quran mari kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini laki-laki, ibu perempuan. Walakun nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu. Illam yakul lahun nawalat. Kalau istri tidak punya anak. Fa'in kana lahun nawaladun. Kalau istri punya anak. Falakumur rubu'u. Suami dapat seperempat. Satu miliar uang ibu. Bapak dapat setengah. 500 juta. Tapi kalau ibu selama nikah ada anak, maka bapak dapat seperempat, 250 juta. Sebaliknya, walawunna rumu'u illam yakul lakum walad. Kalau tidak ada anak, istri dapat seperempat, fa in kana lakum waladun. Tapi kalau ada anak, falahunna sumunu istri dapat seperdelapan. delapan. seper-seper-sepernya dibahas secara detail. Apa itu? Harta. Jadi kalau ada orang Islam tak mau cerita harta, malam ini pengajian kita judulnya adalah tentang sakratul maut. Keluar dari masjid tak ada cerita harta. Pak, gimana kebun kelapa Bapak? Oh, usah cerita-cerita kebun kelapa. Kita mau mati besok. Ini anak-anak KKN Ditanya, udah semester berapa dek? Semester 6, mau semester 7 Habis nulis skripsi, iya Rencana mau S2 mana Saya tak ada rencana S2, mau mati aja Cerita politik Gimana? Jadi bapak ikut calon pilkada Gubernur, wali kota, bupati Itu dunia itu semua Pak Ustaz Akhirnya siapa yang mengambil ekonomi umat Islam? Siapa yang mengambil politik umat Islam? Habis. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan sosok yang miskin. Nabi Muhammad itu digambarkan pakai jubah, jubahnya lusuh, koyak, perutnya diikat pakai batu, lalu makannya tidak ada. Ini gambaran Nabi Muhammad dari mana? Sekarang mari kita baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikah dengan Khadijah. Umurnya Bapak Ibu semua tahu 25 tahun. Maharnya buka kitab. Kitab ini best seller, buku terbaik nomor satu juara lomba musabaqah menulis sejarah Nabi internasional yang diajarkan oleh konferensi Islam internasional di Makkah Al-Mukarramah. Pemenang juara satu bernama Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfu. Apa yang terjadi? Di dalam bukunya berjudul Ar-Ra'iq Al-Maktum diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah maharnya Isruna Bakarah Isruna bakara 20 ekor onta Onta tidak terlalu Mahal Yang tidak terlalu rendah Bakarah onta muda Sekitar 35 juta 20 ekor onta muda 20 ekor Kali 35 juta Sama dengan 700 juta Itu mahar Nabi menikah dengan Khadijah Kira-kira, ini kira-kira nih. Kalau ada anak lajang di Tanjung Pinang, umurnya 25 tahun, nikah, maharnya 700 juta. Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Mana ada anak muda nikah, umur 25 tahun, maharnya 700 juta. Lalu anak yang miskin itu siapa? Yang miskin bukan Nabi Muhammad Yang miskin itu umat Muhammad Maharnya berapa? Aku terima nikah dan dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Mohon maaf banyak ibu-ibu menyesal malam ini. Baru tahu kalau mahar Nabi 700 juta. Apa boleh buat? Tak bisa diminta lagi. Nasib baik Bapak dulu masih mau diterima seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Tapi ya, biar muda-muda yang masih kuliah, dia sudah tahu kaji malam ini, jangan minta mahar yang mahal. Perempuan yang paling bagus, yang maharnya rendah. Tapi jangan sampai murah. Pak Ustaz, boleh tak nikah maharnya sepasang sendal? Boleh. Apa salahnya? bisa dijual, bisa dijadikan sebagai mahar. Tapi kalau nikah pakai sendal itu bahaya. Karena rumah tangga ini tak selamanya adam ayam. Coba nanti kalau dia pas kelahi, bertengkar. Alah ente ku nikahi pakai sendal aja kok dulu. Oleh sebab itu pakai barang yang berharga. Tapi yang ingin saya ceritakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah maharnya 700 juta kalau dihitung dengan harga onta sekarang. Yang miskin itu siapa? Umat Muhammad. Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Itu zaman bapak. Itu zaman bapak. 20 tahun, 10 tahun yang lalu. Yang anak-anak muda sekarang. Oh lebih murah lagi. Aku pinang kau dengan bismillah. Tak bermodal sama sekali. Artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang kaya. Jangan katakan dia miskin, tapi Pak Ustadz dia katanya susah, miskin. Dia bukan susah, dia orang kaya yang hidup bersahaja. Ah, ini yang betul. Dia bukan orang miskin, dia orang kaya tapi hidup bersahaja. Yang sekarang orang susah gaya orang kaya. Orang susah, orang melarat, tapi gaya orang kaya. Kenapa? Hidupnya hutang, hutang, hutang, hutang. Rumah hutang, mobil hutang. Yang lunas cuma bininya. Aku terima dengan alat sholat dan tiap suci Al-Quran tunai. Andai Pak Kua boleh kredit, ada nah, kreditnya juga bininya. Nah, jadi jangan katakan Nabi Muhammad itu miskin. Pak Ustadz, itu kan sebelum dia jadi nabi. Setelah dia jadi nabi dia akan miskin. Siapa bilang? Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah sampai di Madinah. Tahun pertama, tahun kedua. Tahun kedua ada perang besar namanya perang Badar. Tahun ketiga perang Uhud. Yang kita kaji tahun kedua, perang Badar. Perang Badar menang. Berapa dapat harta warisan? harta rampasan perang. Air banyak lagi, mikrofon yang masalah. Perang Badar, Nabi dapat harta rampasan perang. Kita baca dalam sejarah. La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabin. 50 ribu keping uang dinar. 50 ribu keping uang dinar. Satu keping zaman Nabi tak ada duit kertas. Duit dinar emas. Satu keping emas beratnya 4,25 gram. Bapak Ibu ingat itu. Satu keping 4,25 gram emas murni 24 karat. Kalau kita total sekarang taruhlah 2 juta. Berapa harta waktu itu dapat? 50 ribu keping kali 2 juta 50 ribu keping kali 2 juta sama dengan 100 miliar. Jadi jangan kalau cerita sejarah sama anak-anak, anak-anak sekalian, Nabi waktu menang perang dapat harta rampasan perang. Jumlahnya berapa Pak Ustaz? Ustaz tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka jahanam. Nabi itu perang dapat rampasan perang 50 ribu keping uang emas satu keping beratnya 4,25 gram kalau dirupiahkan sekarang 2 juta 2 juta kali 50 ribu keping sama dengan 100 miliar berapa jatah Nabi Muhammad jatah Nabi Muhammad tertulis dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitonirrojim wa'lamu annama ghanimtum ketahuilah jatah Nabi Muhammad fa inna lillahi khumusahu wa lirrasul khumus khamsah lima khumus seperlima seratus miliar seperlima dua puluh persen berarti jatah Nabi dua puluh miliar dua puluh miliar Bapak Ibu kalau ada orang itu baru satu kali perang Perangnya berapa kali? Oh perangnya banyak sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin 20 miliar. Bapak yang PNS golongan 3A kalau sebulan 2 juta, setahun 24 juta, 10 tahun baru 240 juta, lebih kurang 300 juta. Kalau dia kerja 30 tahun, 300, 300, 300, baru 1 M. Nabi Muhammad 20 miliar. Siapa bilang Nabi miskin? Tapi Nabi hidup bersahaja. Ini yang perlu dijelaskan kepada anak-anak kita. Supaya jangan sampai dia anggap Islam itu miskin, susah, melarat, cerita harta tak boleh, bermewah-mewah, mewah-mewah tak boleh, hanyut dengan dunia tak boleh. Tapi dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Bahasa Arab kalau lemah Mu'if Hadis yang lemah Hadis mu'if Seorang mukmin yang kuat Al-mu'minul qawi Kuat ekonomi Kuat politik Kuat finansial Kuat fisik Khairun lebih baik Wa a'abu ilallah Lebih dicintai Allah Minal mu'minid da'if Daripada mukmin yang lemah Ada dua orang mukmin sama-sama beriman, sama-sama ke masjid sama-sama punya duit tapi yang satu lebih kaya maka yang lebih kaya di mata Allah lebih baik makanya ketika ada orang mau mati namanya Sa'ad kata dia ya Rasulullah semua hartaku ini ambillah ambil semua hartaku untuk Islam Tak, tidak boleh menyerahkan semua harta untuk Islam bapak sakit di rumah sakit terbujur kaku mau sakratul maut tiba-tiba datang pengurus masjid al furqan bapak pengurus masjid ini harta saya ambil semuanya untuk Islam tak boleh yang boleh hanya berapa asyatru ambil setengah kata Nabi setengah pun tak boleh lalu yang boleh berapa asulusu sepertiga itu saja yang boleh lebih daripada itu maka tidak sah kalau ada orang meninggalkan wasiat. Ada orang sendiri, istrinya mati, tinggal sebatang kara. Anak tak ada. Tapi ada saudaranya lima, tapi tak pernah akrab dengan dia. Dia tulis surat wasiat. Kalau aku mati, semua hartaku untuk Masjid Al-Furqan. Adapun saudaraku yang lima, sendal jepitku pun jangan kasih untuk dia. Saking marahnya, maka dalam Islam dia tidak berlaku yang berlaku hanya sepertiga saja. Itulah berdasarkan hadis Az-zulu kursu kasir sepertiga itu pun terlalu banyak. Antada awarasataka agnia kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, dalam keadaan mapan, dalam keadaan mampu. Khairun lebih baik min antada ahum alatan daripada kau tinggalkan mereka miskin, susah, melarat, yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta, menjadi pengemis, menjadi peminta-minta. Sekarang kalau ada pemilihan wali kota Tanjung Pinang, lalu kemudian ada serangan pajar, satu amplop 100 ribu, 100 ribu. Saya yakin bapak-bapak yang mapan ekonomi, ini suaranya tak bisa dibeli. Melihat kemampuan ekonomi Bapak Ibu, saya yakin 100% suara Bapak tak akan bisa dibeli. Pak, coblos nomor satu, ini 100 ribu. Enggak, kami mapan. Secara ekonomi kami mapan. Tapi di Pulau Jawa, di tempat-tempat miskin susah, di tempat-tempat orang bukan petani, tapi buruh tani. 20 ribu selesai itu serangan pajar pagi. Kalau bapak-bapak ada yang ngasih 100 ribu, tolong coblos saya. Enggak, kalau satu juta, tunggu istikharah dulu. Artinya apa? Orang kalau dia punya kemampuan ekonomi, dia punya bergaining. Siapa yang imannya bisa dijual? Dengan baju kaos bekas. Siapa yang imannya bisa dijual? Dengan mie instan. Siapa yang bisa imannya dibeli? Dengan mie. Susu saset. Siapa? Orang-orang yang tidak punya kemampuan ekonomi. Oleh sebab itu, maka orang Islam, bapak ibu, anaknya mau sekolah, Pak, saya mau S2, mau ambil MBA, Master Business Administration, silakan. Saya mau ikuti kursus ekonomi, silakan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdiri dari keluarga-keluarga bisnismen. Kita baca surat Quraisy. Li ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ini Makkah. Di ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fi mriqat asyita wa Perjalanan syita musim dingin. Saib musim panas. Musim dingin mereka pergi ke Yaman. Yaman di bawah. Musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Syam di atas. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Syam di atas. Berapa negara itu perjalanan mereka? Yaman, Yaman Utara, Yaman Selatan, Saudi Arabia, Syam. Syam itu sekarang empat negara. Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon. Tujuh negara. Yaman Utara, Yaman Selatan, Saudi Arabia, Yordania, Palestina, Lebanon, Suriah. Abu Bakar, Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, itu bisnismen tujuh negara, ekspor impor. Jangan Bapak bayangkan mereka pedagang duku antar kecamatan. Tujuh negara perjalanan mereka itu sekarang. Jadi kalau ada orang mengatakan, ah Muhammad itu apa? Muhammad Sallallahu adalah seorang yang menekuni bidang bisnis. Nabi ketemu dengan istrinya Khadijah. Itu bukan waktu pengajian, Ustadz dulu ketemu istrinya di mana? Itulah waktu saya sedang pengajian ketemu ada satu yang cantik. Bapak ketemu ibu di mana? Itulah Pak Ustadz salah sambung kemarin. Coba baca sejarah. Nabi ketemu dengan Khadijah itu kapan? Nabi ketemu dengan Khadijah ketika bisnis. Khadijah bisnisman, bisniswoman bisnis woman, perempuan. Wanita karir itu Khadijah. Dia punya seorang pembantu, staff Namanya Maisarah. Maisarah di Arab laki-laki. Sampai di tempat kita Maisarah pakai jilbab. Maisarah itu nama laki-laki kalau di Arab. Nah, Maisarah ini stafnya Khadijah. Lalu dibawalah Maisarah cari orang bawa barang. Dapat orang. Namanya siapa? Muhammad. Orangnya jujur. Baik. Akhirnya bisnisnya berlipat-lipat. Lalu kata Khadijah, saya naksir itu sama orang yang bawa barang kita. Tolong kasih tahu sama dia. Mau tak dia nikah sama saya? Mereka ketemunya karena bisnis. Sekarang ayahnya. Ayah Nabi Muhammad namanya Abdullah. Abdullah itu meninggalnya bukan diterkam harimau. Meninggalnya bukan ketika senang mancing. Abdullah itu ninggalnya kapan? Orang Melayu pasti tahu. Karena waktu ngayun anak dibacakan syair Al-Barzan. Barzan. Yang mana syairnya itu Pak Ustaz? Nih saya bacakan syairnya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah tuhfiya bil madinatil muhawwa kepada jamaah? Padahal semestinya kalau dia paham maknanya bukan Allah Allah. Innalillah. Coba kita baca artinya. Walamma tamma min hamlihi ketika ibunya hamil syahrani syahrani dua bulan syahrani artinya dua bulan sekarang banyak anak-anak tak tahu syahrani tahu dia syahrini ketika hamil emaknya dua bulan Tufiya bil Madinatil Munawwarati meninggallah ayahnya yang sedang berdagang di kota Madinah Abu Abdullah bercerita tentang ayahnya ninggal sedang bisnis ketemu istri karena bisnis ayahnya ninggal saat bisnis sekarang ayat kredit waktu ayat kredit turun, ayat kredit turun yang mengharamkan kredit Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas itu siapa? Pamannya Abbas. Sekarang siapa tokoh sentral, bisnismen, usahawan kota Makkah? Dia adalah Kusai. Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muthalib anak Hasim, anak Abdi Manaf, anak Kusoy. Abdullah Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hasim, anak Abdi Manaf, anak Kusoy. Kusoy kakeknya yang keenam dan dialah bisnismen terhebat. Dialah yang membangun Darun Nadwa. Darun Nadwa adalah balai pertemuan, lembaga adat Melayu, lembaga bangsa Arab itu dibangun oleh Kusoy karena Kusoy orang paling kaya dan dia adalah datuk yang keenam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga ini adalah keluarga businessman. Makanya yang membawa Islam ke jazirah dari jazirah Arab ke negeri semenanjung Melayu dari mulai ujung Aceh Pulau Sumatera masuk ke Sumatera Utara di Sumatera Utara ada empat kerajaan Melayu Melayu Delhi, Melayu Langkat, Melayu Asahan, Melayu Sedang masuk ke kerajaan Riau, ada Riau Lingga, ada kerajaan Siak, ada kerajaan Pelalawan, ada kerajaan Indragiri, langsung ke kerajaan Jambi, masuk Sumatera Selatan, Palembang, itu semuanya adalah dibawa oleh ulama yang juga berdagang. Jangan ikut cerita snob or grogi. Dia pakai sorban, dia pakai jubah, dia panjangkan jenggot, dia belajar di Makkah enam bulan dengan nama Abdul Ghafur, Sheikh Abdul Ghafur. Datang ke Aceh, dia obok-obok Aceh. Setelah Aceh kacau, lalu dia balik lagi ke Bandung, nikah dengan orang Jawa Barat dan kembali ke Amsterdam Belanda. Dia balik ke nama aslinya, Snow Johor Kerongi. Dialah yang sudah mencuci otak orang Indonesia. Serahkan ekonomi pada Cina, serahkan politik pada Belanda, urus jenazah sama orang mati saja. Tuh, tiga itu dia bagi. Serahkan politik pada Belanda, serahkan ekonomi pada serahkan jenazah pada orang Islam. Maka jangan heran. Jadi kalau ada ustadz ceramah malam ini pengajian kita adalah membahas berapa pertanyaan mungkar nakir. Besok kajian kita adalah bagaimana meniti titian suratul mustaqim. Itu tidak salah. Tapi bagaimana orang mau berhasil akhirat kalau dunianya orang maret. Makanya fikih itu dibagi ada fikih ibadah. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara tayamum, bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i, fikih ibadah. Ada namanya fikih siasa. Bagaimana cara mengangkat sultan, bagaimana cara menjatuhkan sultan, bagaimana cara mengangkat majelis syura, bagaimana mengangkat ahlul hadi wal akli. Ada namanya fikih jihad. Kapan waktunya berjihad? Apa unsur-unsur jihad? Kapan waktunya berjihad? Ada namanya pikir muamalah, utang piutang, gadai menggadai, perjanjian mudharabah, perjanjian murabaha, perjanjian transaksi jual beli. Ini yang jarang dikaji di masjid-masjid sekarang. Saya mau tanya, bukan mau ngetes, sekedar mau tahu informasi. Tolong Bapak catat di kertas, sebutkan nama masjidnya, apakah masjid raya, apakah masjid agung, yang mengkaji fikih muamalah. Jarang. Di Pekanbaru Pak Ustaz, saya ada beberapa tapi tak banyak yang mengkaji fikih muamalah. Yang banyak dikaji orang, saya kalau mengaji pengajian Selanjutnya kita buka tanya jawab. Apapun nama pengajiannya, pas tanya jawab paling-paling yang ditanya, Pak Ustaz, Al-Fatihah nyampe nggak untuk orang mati? Ada pertanyaan? Pak Ustaz, boleh tidak baca Yasin malam Jumat? Ada pertanyaan, Pak Ustaz, kalau sentuhan dengan istri batal enggak wudhu? Pak Ustaz, subuh baca kunut atau tak baca kunut? Kita dihebohkan dengan kunut tak kunut, bismillah sir, bismillah jahat, doanya sendiri apa bersama, zikirnya kuat apa pelan, dihebohkan dengan khilafiyah, khilafiyah, khilafiyah. Adapun kajian muamalah tidak tersentuh sama sekali. Padahal kita makan. Saya diajak makan. Bapak Ibu makan. Makan. Nasinya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Masuk ke dalam mulut. Nasinya halal. Nasinya halal tapi dibeli dari uang Arab. Dari mana? Riba. Riba. Transaksi riba. Tidak ada Islami. Pak, pinjam uang Bapak berapa? 10 juta. Saya mau ternak ikan. Terus nanti saya bayar insya Allah. Berapa bayarnya? Saya bayar sejuta dua ratus. Tanpa kita sadari, kita sudah terjebak pada praktek riba. Lalu kalau riba bagaimana? Dalam hadis dikatakan dirhamun minar riba. Satu dirham Uang emas namanya dinar, uang perak namanya dirham. Satu dirham dari riba asatu min sattatin wasalasina zania. Satu dirham riba lebih hebat, lebih dahsyat, lebih ngeri daripada 36 zina. 36 zina tidak ada apa-apanya dibandingkan satu koin dari riba. Tapi jangan kaji ini dibalik, balik dari sini. Aku berzina tadi, asal jangan makan riba aja. Oh, jangan. Nauzubillah. Zina, zina haram. Ada yang lebih haram lagi. Apa kata Nabi? Dirhamun minar riba. Satu dirham dari riba. Asyad lebih ngeri, lebih dahsyat, lebih hebat daripada apa? Sittatin zina zania daripada 36 zina. Kenapa 36? Zina, zina, zina, zina, zina, zina, zina, zina, zina, zina. Itu di bawah, di atasnya riba. Riba itu berapa cabang? Riba isnani wasabuuna syu'bah. Riba itu kalau ibarat pokok kayu, batang bercabang 72 cabang. Turun 7 cabang sampai ke atas, sampai ke bawah. Ada nah cabang yang paling rendah. 72 cabang, cabang yang paling rendah. Ini saya mau membacakannya malu. Malu saya membacakan hadis ini di masjid. Kenapa? Tak layak di depan ibu-ibu perempuan. Tapi mesti saya bacakan. Riba 72 cabang. Ada naha yang paling rendah. Ityamur rajuli ummahu. Seperti orang berzina dengan emak kandungnya sendiri. Zina aja udah tak layak disebut. Zina. Bagaimana orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri? Itu adalah serendah-rendah riba. Na'udzubillah. Tapi sekarang orang begitu entengnya saja praktek riba. Zaman dulu kalau ada orang tidak mau makan riba, itu dikatakan dia takwa. Saya tadi ada orang mau ngasih duit. Berapa? Satu koper. Nih uang riba. Akhirnya saya tolak. Zaman dulu itu disebut orang kamu takwa. Zaman sekarang Andai ada orang mau ngasih saya duit riba satu koper, lalu saya katakan, Bapak Ibu jamaah sekalian, tadi ada orang mau ngasih saya duit riba satu koper, terus saya tolak. Semua umat mengatakan, Ustadz goblok. Kenapa Ustadz tolak? Kenapa Ustadz tolak? Isinya berapa? Kira-kira kalau satu koper itu ya sekitar 500 juta lah. 500 juta Pak Ustadz, keluarkan 2,5 persen kan halal. Tahu pula dia cara menghalalkannya. 500 juta Pak Ustaz pergi umroh. Ini nomor travel kawan saya. Pergi umroh 30 juta sampai ke Makkah nangis di pintu Kaabah Ambil tisu dua kotak. Dah selesai. Uang haram ini kemana perginya? Lima. Lima efek dari uang haram. Pertama, ketika dia masuk ke dalam mulut lidah. Kan lidah ini yang dipakai berdoa tadi. Wa qina azabannar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ada orang yang mengangkat tangan ke langit lalu dia berdoa, "Ya Allah, ya ya Allah, ya Allah." Doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanan. Masrabuhu haram, minumannya haram. Ustaz sudah ceramah 40 menit. Mungkin gara-gara ini Ustaz ni tak minum karena dia khawatir ini ruang riba. Haram. Ini sudah tertulis label halal dari Komisi Fatwa MUI bekerja sama dengan BP POM, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Insyaallah tidak riba, tapi tidak mustahil dibeli dari uang riba. Ingat, riba masuk ke dalam badan, dia menyentuh lidah. Doa pagi-pagi Allahumma lina fi man hadait amin wa afina fi man afait amin lidah makan riba mata'amuhu haram makanannya haram masrabuhu haram minumannya haram malbasuhu haram pakaiannya haram wa bil haram anak disuap makan haram haram Gara-gara apa? Riba. Na'udzubillah. Kecuali lidah yang dipakai makan riba, lidah itu juga yang dipakai berdoa. Kecuali lidahnya dua. Makan riba lain, berdoa lain. Ah, mau makan riba dulu ah. Habis itu copot eh, ini untuk yang berdoa. Lidah itu yang kita pakai berdoa. Rabbi firli warhamni. Rabbana atina Bagaimana mau dikabulkan Allah Ta'ala doa? Kenapa? Karena lidah memakan riba, riba, riba, riba. Selesai. Yang kedua, dimakan nasi. Beli beras, bawa uang riba dari rumah. Riba, pergi ke toko beras. Bu, beli beras satu karung, sepuluh kilo. Sampai ke rumah, istri masukkan beras ke rice cooker. Dibasuh setelah dibasuh, dimasak. Setelah dimasak, makan bang. Bismillah. Nasi masuk ke dalam mulut, berubah menjadi darah. Darah berubah menjadi daging. Daging membalut tulang belulang. Di bawah salat Allahu Akbar. Ayyuma Setiap daging di badan. Nabata min aramin. Kalau tumbuh dari yang haram fannaru aulabi tempatnya neraka jahanam setiap daging, setiap darah, setiap lemak, setiap sumsum, setiap anggota badan tumbuh dari yang haram, tempatnya neraka jahanam. Saya setiap Sabtu subuh kalau bapak tengok ceramah saya di YouTube itu rekaman Sabtu subuh di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru. Setiap Sabtu subuh. Suatu subuh selesai pengajian saya turun di dekat eskalator ada bapak-bapak bawa timbangan. Timbangannya sebesar ini. Ramai orang naik ke atas. Oh, canggih timbangan. Canggih timbangannya. Ada tutsnya. Bapak tekan 5 tuts ya. Nanti begitu ditekan langsung keluar print outnya. Berat sekian, kolesterol, jantung, hebat. Lama saya menunggu nengok timbangan. Masya Allah. Apa yang Ustaz pikirkan? Andai di akhirat nanti kita disuruh naik ke atas timbangan model begini. Naik, naik. Begitu selesai naik, keluar print outnya. Berat anda 50, yang halal 20 saja. Yang halal cuma 20. Berapa lama kita mesti singgah ke dalam neraka jahanam untuk menghancurkan yang haram, haram, haram, haram, haram. Daging haram, tulang haram, lidah haram, telinga haram. Nauzubillah. Saya terakhir bertimbang di puskesmas berat saya 50. Itu sepatu dah masuk dah. Abdul Somad berat NT 48 yang halal cuman 15. Oh, nauzubillah. Maka jangan pernah makan haram. Pak Ustaz, bagaimana kalau kami ini sudah haram haram haram? Entahlah tak tahu saya. Yang jelas banyak-banyaklah bertaubat nasuha, istighfar, minta ampun, sedekah. Karena yang haram di dalam badan neraka jahanamlah tempatnya menyala kullama nadijat juluduhum ketika kulit mereka angus ketika kulitnya terbakar ketika kulitnya hancur badalna juludan ghairaha kami ganti dengan kulit yang baru hancur ganti hancur ganti liyazuqul azab supaya mereka rasakan azab. Berapa lama? Khalidina fiha abada. Tiap hari berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tak ada guna. Makan riba, makan riba, makan riba. Tiga. Santunan untuk anak yatim. Berikut ini penyantunan anak yatim oleh Bapak Fulan bin Fulan. Oh, usap kepala anak yatim. Ah. Karena Ustaz berceramah, siapa yang menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim, likulli sya'ratin hasanah. Setiap satu helai rambut pahalanya banyak. wow, diusap. Mana anak yatim yang gondrong itu diusapnya? Anak yatim yang gundul tak ada yang mau usap. Banyak pahalanya. Jangan lupa. Kenapa? Apa jangan lupa? Innallaha thayyibun. Allah Maha Suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci. Allah hanya menerima yang suci. Yang riba tak diterima Allah Subhanahu wa taala. wa anfiqu berinfaklah wa anfiqu berinfaklah wa anfiqu bersedekahlah wa anfiqu berzakatlah wa anfiqu berwakaflah min thayyibat yang baik-baik yang tak halal tak diterima Allah Subhanahu wa taala yang keempat berangkat ke Makkah wah sampai di Bir Ali talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak sampai di pintu Ka'bah nangis labbaik Allahumma labbaik labbaik labbaik apa kata malaikat la labbaik wala sa'daik la labbaik wala sa'daik kau tak dapat panggilan engkau tak dapat surga zadu ke Arab karena engkau berangkat dengan uang Arab hadis riwayat Tabrani hadis riwayat Tabrani orang yang berangkat dengan uang haram makanya jangan heran balik haji masih pakai celana pendek haji mabur Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah berangkat dengan uang haram, malaikat tidak menerima. Zaduka haram karena engkau berangkat dengan uang haram. Nauzubillah. Yang kelima. Apa bahaya riba? Alladzina ya'kuluna riba orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas' bangkit dari kubur ini semua kita ini akan bangkit nanti dari kubur apa bisa kita bangkit dari kubur datang Asi bin Wa'il membawa tulang kering tulang yang sudah kering kerontang datang dia kepada Nabi Muhammad ya Muhammad ayuhyi rabbuka hadzal izama ba'da ma bali wa apakah mungkin Tuhanmu bisa menghidupkan tulang yang sudah kering Nabi Muhammad diam dia tak bisa dia menjawab. Datang Jibril membawakan jawaban. Qul katakan Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Surat Yasin. Bapak Ibu semua hafal. Qul katakan ya Muhammad yang menghidupkan tulang itu adalah dia yang dulu pertama kali menciptakan tulang lalu tulang itu dia buat menjadi ada lalu dia buat menjadi tidak ada yang awalnya mati dia buat jadi hidup dia buat mati dia hidupkan lagi innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun ya, bangkit ada orang bangkit dari kubur sebelah kanan malaikat bangkit dari kubur sebelah kanan malaikat sebelah kiri malaikat sebelah depan malaikat kenapa aku bangkit dengan malaikat yang bangkit dengan malaikat itu siapa? Al-Mahiru bil Quran. Anak bapak ibu yang hafiz Quran, yang di pesantren, Al-Mahiru bil Quran, yang mahir baca Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Tengok kanan malaikat, tengok kiri malaikat. Tapi ada orang yang dibangkitkan bersama majusi, bersama Cina, bersama Konghucu. Siapa itu yang ikut-ikut tradisi? ikut cap gome, ikut gong sifacai, ikut Natalan, ikut ulang tahun, meniup lilin. Happy birthday to you. Itu nanti di akhirat wa usyira yaumal qiyamati ma'hum. Dia akan dibangkitkan bersama orang-orang penyembah api. Jangan heran nanti kalau di akhirat dia mati, begitu bangkit dari kubur tengok sebelah kanan Ahok Tengok sebelah kiri Hotman Paris Hutapea. Tengok depan Jet Li. Kenapa aku bangkit dengan mereka? Karena engkau ikut-ikutan tradisi mereka. Tapi ada yang bangkit dari kubur. Kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Seperti orang kerasukan setan. Kalau orang Jawa nyebutnya kesambet. Macam orang kemasukan setan, macam orang kena penyakit ayan. Itu kenapa? Karena makan riba. Nanti kalau bapak bangkit dari kubur tak perlu tanya-tanya. Kalau nampak di sebelah, eh makan riba dulu ya. Cuman khawatirnya kita dia dia pun nunjuk kita juga. Ente pun gitu juga. Gara-gara apa? Makan riba, riba, riba, riba. Maka jangan makan riba. Ini pengalaman pribadi. True story. Saya dikasih orang kue kotak. Yang ngasih ini orang yang kerja di kantor riba. Wah, ini kisah nyata. Kejadiannya seminggu yang lalu. Ada orang kerja di kantor riba, dikasihnya saya kue. Pak Ustadz, ini kue. Kalau sempat saya langsung, ini kue ya. Haram memakan ini. Tentu rusak silaturahim kami. Akhirnya saya terima. Saya letakkan. Saya sedang puasa sunat. Saya terus bawa kendaraan. Begitu sampai jam 6 azan. Jam 6.25 azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Saya buka. Dalam hati buka puasa, iya. Dalam hati ini riba. Ah, tutuplah. buka lagi wajib manis pula riba tutup lagi dah lewat jalan harapan raya biasa di lampu merah harapan raya itu selalu saya ketemu anak-anak yang minta pak minta makan pak biasa selalu saya kasih hari itu dia tak ada seolah-olah dia tahu saya bawa kue riba sampai di masjid saya ceramah Masjid Jalan Harapan Raya saya ceramah. Selesai ceramah, sholat isya. Selesai sholat isya, tanya jawab. Perut makin lapar. Dorongan untuk makan riba makin banyak. Buka lagi, riba. Tutup lagi. Keluar. Masuk Jalan Jenderal Sudirman. Biasanya simpang Sudirman dengan nangka itu banyak sekali yang minta-minta. Pak minta malam itu satu pun tak ada. Seolah-olah mereka tahu kalau saya akan lewat bawa kue riba. Wah, akhirnya saya belok ke jalan nangka. Di situ saya lihat ada orang tua buta bawa kotak. Saya berhenti. Pak, tinggal di mana? Jalan Duyung. Ada yang ngantar? Enggak. Saya tengok dia rupanya dia tunanetra. Jual apa tuh? Kuaci. Waduh, Ayolah sama saya biar saya antar. Saya antar sampai ke Jalan Duyung. Saya tanya, namanya siapa? Purba. Saya serahkanlah kotak tadi sama dia. Purba, kau makanlah riba ini Purba. Disitulah baru saya paham Ternyata kuih itu mutar-mutar kemana-mana jatahnya sudah ada. Itu hanya layak dimakan oleh si purba. Si purba. Lama saya menunggu. Itu hanya layak dimakan oleh si purba. Neraka jahanamlah tempat dia. Tapi kalau kita mau nolong kita tak perlu tanya. Waktu saya nolong itu tak saya tanya, agama kamu apa? Saya Kristen. Ah, sebut baik ya. Nah, tetap saya antar juga. Tapi artinya apa? Yang perbuatan yang tidak diridhoi Allah akan sampainya ke situ juga. Yang hari ini bahagia makan riba, yang senang makanlah, makanlah. Ismasita, makanlah. Fa innaka mayit. Tapi ingat, kau akan menjadi mayat. Ismasita, kau akan jadi mayat. Zaman Adam yang namanya kiri sama kanan itu selalu ada. Zaman Nabi Adam ada Habil ada Kabil, ada Habil, ada Kabil. Tadi sebelum masuk pelabuhan saya tengok Kabil. Habilnya mana nih? Ada Habil, ada Kabil. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada Ibrahim, ada Namrus. Zaman Nabi Musa ada Musa, ada Fir'aun. Zaman Nabi Isa ada Isa, ada Herodes. zaman Nabi Muhammad ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Lahab. Kita selalu antara dua pilihan. Pilihlah. Saya ni Pak Ustaz memang rajin ke masjid. Memang saya ni Pak Ustaz kaki saya sebelah kiri di neraka, tapi yang sebelah kanan di surga. Makan riba, makan riba juga. Solat sunat, tahajud rajin, puasa rajin. Ketika ditanya orang, kamu untuk apa solat sunat? Untuk apa rajin haji? Untuk apa banyak zikir? Kalau makan riba, ah tak bersatu air sama minyak. Memanglah minyak sama air tak bersatu dari dulu. Tapi menjadi sebuah keyakinan, kita harus hijrah dari yang namanya haram, dari yang namanya riba, dari yang namanya merusak kepada yang baik. Maka kata Muhammad Nasir, Islam itu satu, tapi di dalam Islam itu ada bagian-bagiannya. Islam politik habisi, Islam ekonomi awasi, Islam ritual biarkan. Islam ritual, tablik akbar, ceramah, istighosah, zikir, zikir di tanah lapang. Datang Ustadz Arifin Ilham dari Jakarta, Astaghfirullah. Oh, ramai. Tidak ada kepentingan, biarkan aja. Ramai, silakan ramai, silakan, silakan, silakan. Tapi kalau sudah cerita Islam ekonomi, awas, waspadai. Islam politik, habisi. Mana ada partai Islam dihabisi satu persatu. Kenapa? Karena dia akan mengancam dan Islam tanpa ekonomi lemah Islam tanpa politik hancur karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan konsep ekonomi, konsep politik, konsep agama. Yang tiga ini jangan dipisahkan. Kalau ini terpisah, kita menjadi orang-orang yang sekuler. Dalam masjid sangat khusyuk. Dalam masalah berdoa sangat religius. Tapi ketika ekonominya konvensional, politiknya sekuler, cara ibadahnya Islam, cara makannya Yahudi, cara ibadahnya Islam, cara nikah anaknya Nasrani, cara ibadahnya Islam, puasa Senin Kamis, rajin ke Mekah, pergi tawaf pergi sa'i. Tapi gaya hidupnya, gaya hidup liberal, sekuler, gaya hidup orang barat, kita disuruh ya ayyuhallazina amanu hai orang beriman udkhulu masuklah fisilmi ke dalam Islam kafah bahasa Jawanya kabeh kafah secara total keseluruhan jangan parsial sepotong-sepotong ini terkait dengan masalah riba yang sudah menggerogoti kita seperti oh, lintah yang menempel di kulit kita dan tanpa terasa kita wariskan riba ini kepada anak, kita wariskan kepada istri, kita berikan kepada keluarga, maka doa, ibadah semuanya rusak. Nauzubillah, nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pas satu jam sudah saya ceramah dari pukul 8 pas pukul 9. Saya di mana-mana ceramah satu jam. Sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. 60 menit. Sebetulnya ini setengah jam aja cukup karena di sini tertulis 330. Tapi karena pembahasan malam ini adalah masalah muamalah, transaksi jual beli, transaksi hutang piutang, transaksi pinjam meminjam, transaksi memberikan bantuan, transaksi mudharabah, transaksi murabahah. Inilah yang dapat menyelamatkan umat ini. Kalau tidak, maka kita terjebak dalam ekonomi konvensional riba dan itu akan mengancam keberlangsungan hidup kita. Kita akan di dalam azab Allah sampai kapan? dalam hidup yang singkat 63 tahun saja potong masa kanak-kanak 10 tinggal 53 potong malam tidur tinggal tinggal 60 tahun itu katanya kan hidup ini dibagi tiga sepertiganya itu tidur berarti kalau ada bapak yang umurnya 60 tahun itu tidurnya 20 tahun nonton TV 20 tahun tinggal 20 tahun yang 20 tahun yang singkat ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan yang paling banyak adalah makan makan makan satu piring nasi Satu piring nasi itu hanya menjadi darah. Tes. Satu piring nasi itu hanya menjadi darah. Satu tetes yang satu tetes yang haram masuk ke dalam jantung. Coba rasa denyut jantung. Jantung itu letaknya dua jari di bawah susu. Coba rasa. Kalau tak ada bunyi batu dah mati. Makan Masuk satu tetes darah ke dalam jantung Lalu jantung itu menyemprot Kemana disemprotnya darah Darah disemprotnya naik ke otak Ini otak namanya Ini otak Kalau yang di atas meja otak-otak Makanya yang masuk neraka pertama kali Otak Kenapa yang masuk neraka otak Yang bersinah kan kemaluan Kemaluan Yang mencurikan tangan Kenapa yang masuk neraka kepala Nasiyatin Kazibatin Khati'ah Otak ubun-ubun Pendusta Penipu Pembohong Kenapa yang masuk neraka itu pertama kali otak Karena darah yang haram Disemprotkan naik ke atas otak Otaknya menjadi kotor Jangan heran kalau ada kawan bapak ngobrol sama dia lima menit, menit pertama saja isinya halal, habis itu haram, haram, haram, haram, haram. Ngobrol sama dia, apa kabar bro? Sehat? Iya. Gimana pengajian kita? Alhamdulillah. Habis itu haram, haram, haram, haram. Satu tetes haram masuk ke jantung, disemprotkan ot naik ke atas, lalu otak menjadi pikir haram, haram, haram, haram, haram. Mata haram, telinga haram, berawal dari hati. Khatamallahu ala qulubihim. Habis telinga, habis dada, wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tiga. Inna sam'a wal basar wal fuad. Urutannya coba lihat. Pendengaran, penglihatan, hati. Tapi ketika tersumbat, yang duluan tersumbat, hati tertutup, telinga tersumbat, mata Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim setengah mati ustaz ceramah tak akan masuk kenapa telinga sudah tersumbat setengah mati ditontonkan di TV dinampakkan di WhatsApp di video YouTube tidak masuk kenapa Khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa Gara-gara apa? Gara-gara setetes riba masuk ke dalam jantung, naik ke dalam otak. Oleh sebab itu, mari kita perbaiki sistem ekonomi kita, belanja kita, bisnis kita. Jangan sampai kita meninggalkan harta warisan, meninggalkan usaha, tapi meninggalkan neraka jahanam disuapkan ke mulut anak ke mulut menantu mereka menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam itulah yang dapat saya sampaikan malam ini yang baik-baik dari Allah yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif mohon maaf atas segala kesilapan kenapa ustaz ceramahnya kuat-kuat di masjid banyak setan di karaoke tak ada setan di tempat gaplek tak ada setan Kenapa orang kalau pacaran nonton bioskop tak mengantuk? Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Makanya kalau saya ceramah di masjid, apalagi khutbah Jumat, kuat. Apalagi mikrofonnya bermasalah, makin saya gas kuat. Sampai kapan? Sampai batuk-batuk. Alhamdulillah, malam ini tak ada batuk. Inilah yang dapat saya sampaikan. Ada terkait masalah ini atau masalah lain kita akan bahas dalam tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang muslim yang pinjam di bank bukan Islam, maksudnya bank konvensional, tapi dibandingkan jumlah bunganya sama saja dengan bank Islam dan ada sanksinya. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kalau begitu dia kan riba juga. Pertama, perlu dipahami semua bank syariah itu sudah mendapat label halal dari DSN. Kalau untuk makanan, minuman, lipstick, kacang, bedak, Lipstick itu dapatnya dari MUI dan BP POM, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Tapi kalau terkait dengan asuransi, terkait dengan perbankan, itu ada lembaga khusus namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi siapapun marketing sales yang datang ke kantor ke rumah Bapak Pertanyaan pertama Bapak tanya adalah ini syariah apa konvensional? Setelah dia katakan ini syariah, pertanyaan kedua, mohon maaf ya Dek ya, saya agak nyinyir dikit nih. Ada ndak fatwa DSN-nya? Dewan Syariah Nasional. Yang duduk di DSN itu bukan tanggung-tanggung. Dr. Anwar Ibrahim 20 tahun di Mesir, doktor usul fikih dari Al-Azhar. Kiai Haji Profesor Doktor Ali Mustafa Yaakob baru saja meninggal. S1 Al-Azhar, S2 Imam Muhammad Ibnu Sa'ud Riyad, S3 India, profesor, guru besar ilmu Al-Qur'an. S3-nya tentang fatwa. Begitu juga dengan ketua MUI pusat sekarang itu anggota DSN ditambah lagi pakar ekonomi Islam kita yaitu Ustadz Dr. Safii Antonio nah, jadi itu sudah digodok semua maka keluarlah yang disebut dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nah adapun masalah jangan sebut dia bunga karena kalau disebut bunga, apa bedanya? Tapi praktiknya kan sama saja Pak Ustadz. Inilah maka disebut dia antara teori dan realita. Ini menuju syariah. Ini perlu dipahami dengan baik. Bang syariah ini belum pure murni syariah. Islamic Dubai Islamic Bank. Itu ya murni. Ini belum menuju syariah. Indonesia, se-Indonesia ini ekonomi Islam itu baru 7%. Lalu yang 93 siapa? Konvensional. Lalu yang menghidupkannya siapa? Yang menghidupkannya kita. Kalau orang Islam tidak menghidupkan ekonomi Islam, tidak menghidupkan bank syariah, nanti bank syariah ini seperti pepatah Melayu, macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Nanti dia akan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Lalu yang membesarkannya siapa? Kita. Makanya kalau ada ustadz yang tak paham, ustadz-ustadznya didudukkan, diberi penyuluhan ekonomi syariah perbankan syariah, perbankan Islam. Karena negara terbesar ini menuju syariah. Jadi kalau dikatakan menuju, Ustadz Abdul Somad udah sampai Tanjung Pinang, menuju Tanjung Pinang. Saya baru sampai pelabuhan, tapi menuju. Yang membantu saya sampai ke Tanjung Pinang, didorong dia biar sampai. Jangan tinggalkan. Karena kalau ditinggalkan nanti habis ini semua. Apa mau anak cucu cicit kita menjadi orang yang konsumsi riba terus? Kan tidak. Maka dibantu ekonomi ini dengan menuju syariah. Nah, ini kata menuju syariah. Tapi kan tidak lucu kalau nama bank. Bank apa? Bank Riau Kepri menuju syariah. Maka kata menuju itu tidak dituliskan. Tapi jangan matikan. Maka bapak mesti menyimpannya, buka rekeningnya, Eh, menjamnya, ada akad ijarahnya, murah, mudarabahnya, murabahahnya dengan ekonomi bank syariah. Inilah yang akan memajukan umat ini insya Allah. Dua, bagi PNS yang digaji pemerintah. Kita tahu ada yang berasal dari pendapatan tempat PSK, judi. Bagaimana itu Pak Ustadz? Mesir itu ada juga judinya. Di mana judinya? Kasino untuk turis-turis. Sama dengan Malaysia. Malaysia itu ada judinya. Mana Genting Highland? Walaupun orang Islam akan ditangkap oleh Jakim kalau main di sana. Tapi pajak dari Genting Highland itu menyatu dengan semua dan itu untuk gaji mufti, gaji imam. Di Malaysia imam diangkat oleh Jakim untuk di Selangor diangkat oleh Jais jawatan Islam Selangor. Maka itu semua untuk gaji. Seandainya itu dihukumkan haram, maka mufti Malaysia itu makan haram. Maka imam-imam satu Malaysia itu makan haram. Mahasiswa yang belajar di Mesir itu dapat dari pajak makan haram. Makanya selama dia itu adalah hasil kerja jerih payah kita, maka kita tidak makan haram jerih payah kita, kerja kita, maka kita tidak makan haram. Contoh, saya jual aqua. Ini saya jual aqua. Aqua ini halal. Tiba-tiba bapak datang mau beli aqua. Pak, ini duit saya 5000 beli aqua. Apa perlu saya tanya, Pak, uang 5000 ini uang halal apa uang haram? Tak perlu saya tanya, karena yang saya jual ini halal, kecuali yang saya jual haram, baru dia haram. Bapak sebagai guru bekerja di SD, masuk pagi pulang petang, PNS digaji, mengajar itu halal, gajinya halal. Kecuali kalau mengajar itu haram, mengajar ilmu santet, baru dia haram. Nih, Mesir pegawainya itu digaji dari uang pajak, Malaysia pegawainya juga digaji dari uang pajak. Ijma ulama, satu Mesir, satu Malaysia, bahwa gaji PNS Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Besar, Gubernur, Wali Kota, dia makan dari pajak itu. Tapi dengan titik puluh kerja keras dia, bukan dari perbuatan dia melakukan perbuatan haram. Ini agak panjang sedikit. Saya sudah banyak download video Ustaz dari YouTube. Alhamdulillah. Dan awalnya pertanyaan-pertanyaan selama ini membingungkan sudah terjawab. Video tersebut saya bagikan ke teman-teman sekantor saya. Wah ini belum ada saya izinkan nih. Semua yang di internet itu sudah izin. Tak perlu minta izin lagi. Semua yang ada di internet itu sudah izin. Baik buku, buku 33 33 fatwa seputar 33 fatwa seputar kurban 77 tanya jawab Sholat 30 fatwa seputar Ramadan Itu gratis Boleh di share Twitter, BBM, Whatsapp Bagi ke kawan-kawan Boleh dicetak Ada beberapa pertanyaan yang masih perlu pencerahan Pak Ustaz Satu Seandainya saya telat ke masjid Untuk sholat fardu Di saat masuk ke sob imam Sudah dalam keadaan ruku hmm. Masuk imam sudah sedang ruku Oke. Okay. Apakah nanti pada tasawuf akhir saya ikut salam seperti imam atau saya harus berdiri menggantikan rokaat pertama tadi? Nanti ketika imamnya salam, ikut salam. Kalau rokaat pertama, ketika imamnya salam, ikut salam. Dalilnya apa? Man adraka rakaatan faqad adraka salah. Siapa yang dapat ruku, maka sudah terhitung dapat. Begitu masuk, tapi jangan lupa takbiratul ihram. Banyak juga orang masbuk ini karena dia lambat Allahu Akbar tak pakai takbiratul ihram. Takbirnya dua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fatihahnya mana? Al-Imamu Junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul ma'mum. Bacaan imam sudah menjadi cover tanggung jawab imam. Bacaan makmum sudah tercover dengan bacaan imam. Dua, masalah uzur. Contoh, saya sebelum UAS bernazar Jika semester ini IPK saya 3,5 Maka 20% gaji saya akan saya dekahkan ke panti asuhan Ternyata IPK saya tidak sampai 3,5 Pertanyaannya Apakah nazar saya tadi gugur atau tetap berlanjut sampai semester 2 depan Hanya semester itu saja Jika semester ini IPK saya 3,5 saya akan berkurban. Itu namanya nazar muhaddad. Nazar yang dibatasi jika semester ini. Tapi kalau dia bernazar tidak pakai batasan, kalau IPK saya 3,5, maka saya akan sedekah 20%. Maka tidak mesti semester ini, semester kapan pun 3,5. Makanya kalau bernazar hati-hati, buat batasan-batasannya. Kalau anak saya lulus PNS tahun 2016 ini, saya akan bernazar motong satu kerbau. Tapi kalau tak lulus, seumur hidup saya tak akan kurban. Itu orang berhitung-hitung sama Allah SWT. Sekali lagi, kalau bapak ibu bernazar, buat batasannya yang jelas dan tulis Karena biasanya orang suka berjanji-janji, begitu sudah lulus lupa, tak ingat sama sekali. Al-wa'du dain, janji adalah hutang. Apakah merayakan Maulid Nabi itu bid'ah Pak Ustaz? Soalnya saya ada melihat video Zakir naik tentang Maulid Nabi yang mengatakan Nabi Muhammad dan salafus Salih tidak ada yang merayakannya. Dalam Al-Qur'an hadis juga tidak ada disebutkan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ya Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Ya Rasulullah, ya. Kenapa engkau puasa hari Senin? Kenapa engkau puasa hari Senin? Apa kata Nabi? Tiga jawaban. Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Wa yauma buistu, hari Senin aku diangkat. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepadaku. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi tidak merayakan hari kelahirannya, Nabi merayakan hari kelahirannya. dengan melaksanakan puasa di hari Senin maka kita pun ikut gembira atas kelahirannya tapi bukan dengan perbuatan maksiat membacakan sirah buka Al-Hawi lil Fatawi ditulis oleh Imam As-Suyuti empat isi maulid pertama baca Quran yang kedua baca sejarah Nabi yang ketiga makan-makan yang keempat tausiah nanti kalau mau buat acara maulid tidak boleh lebih dari empat. Baca Quran, baca sejarah Nabi, makan-makan dan tausiah. Itu yang berfatwa Al-Hawi lil Fatawi Imam As-Suyuti. Imam Suyuti hafalannya 200 ribu hadis. Ada imam hafalannya 200 ribu hadis. Dia membolehkan maulid. Ada ustadz yang hafal 20 hadis. Itu pun baca ujung lupa pangkal, baca pangkal hilang ujung. Bapak ikut yang 20 apa yang 200? Saya ikut yang 200 ribu. Kalau bapak mau ikut yang 20 terserah Apakah sama pahalanya baca Quran melalui gadget? Di saat tahajud membaca ayat dikarenakan belum hafal. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam hukum sholat sunat nengok. Boleh. Mana dalilnya? Huzaifah maula Aisyah. Huzaifah maula Aisyah waktu dia jadi imam dia melihat mushaf. Itu dalil. Tapi mushaf, mushaf sama ini sama saja. Mushaf itu ditulis di pelepah korma, di tulang ontak, di batu ceper, di kertas. Sama saja nih. Cuman kalau pakai HP, nada deringnya matikan. Nomornya jangan aktif. Nanti masuk telepon. Yo sebentar. Nah, kita lanjutkan. Ikhtiar di jalan Allah bagaimana yang sesuai hadis Pak Karena rata-rata orang yang katanya pintar mengobati orang dengan membawa nama Allah tapi ternyata berkedok dukun. Beda dukun sama ruqyah. Ruqyah terbagi dua. Yang satu namanya ruqyah syariah. Yang satu namanya ruqyah syirkiyah. Syirkiyah syirik. Ayatnya tak jelas ciri rupiah syirkiah ayatnya tak jelas bismillahirrahmanirrahim tahap dia baca kalau rupiah syariah ayatnya jelas bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm Ciri kedua, dicampurnya, dicampur dengan yang lain. Ayat-ayat itu dicampur. Kakang telinga bosi mulut kang gigit kunci-kunci Allah kunci Muhammad. Syirik itu artinya bukan minta sama setan. Syirik itu bukan minta sama tuyul. Syirik itu artinya apa? Minta sama Allah tapi dikawinkan Allah dengan yang lain. Dia minta sama Allah tapi di samping Allah Lata, uzamanat ubal Hubal, Jibti, Tawud, Naham Fala tad'u Allah Jangan kau sembah bersama Allah Ada yang lain Adapun membacakan ayat ke dalam air Riwayat Ibnu Abbas Ibnu Abbas mengatakan boleh membacakan ayat ke dalam air, perempuan yang susah melahirkan dibacakan bismillahirrahmanirrahim. ditiupkan, dikasih minum, diusapkan ke kepalanya atau dimandikan. Tapi air yang sudah dibacakan ayat tidak boleh dipakai untuk cebok. Maka harus mandi habis atau disiramkan ke bunga atau disiram. Tak boleh dipakai. Tentang rukyah hadisnya banyak sekali. Datang sahabat mengadu, "Ya Rasulullah, ada orang gila di kampung saya. Ada orang gila di kampung saya. Saya bacakan Al-Fatihah. Saya kulum air liur saya banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Setelah banyak diludahkannya, sehat. Ruqyah. Dan itu hadis takriri. Nabi tidak pernah ajarkan. Sahabat membuat dan Nabi membenarkannya. Nah, ini tentang masalah ruqyah. Tapi jangan sampai bercampur dengan minta kepada jin, minta kepada setan. 6. Pertanyaan titipan Ustaz. Mohon Ustaz jelaskan tentang surga di bawah telapak kaki suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Itu kata Nabi. Innama huwa suamimu itu jannatuki bisa jadi surga wa naruki. Dia bisa jadi nerakamu. Artinya apa? Suaminya soleh ngajak sholat, ngajak sedekah, ngajak pakai jilbab, istriku, kamu janganlah pakai rok setengah tiang, kamu pakai jilbab panjang. Innama huwa jannatuki, maka suamimu itu adalah surgamu. Tapi kalau suaminya maksa buat maksiat, la ta'ata li makhlukin fi maksiatul khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada khaliq. Ingat, Suami saya maksa saya pakai jilbab Pak Ustaz. Bagus. Suami saya maksa saya pakai baju kurung. Bagus. Suami saya maksa saya untuk ngecat rambut tiga warna. Ibu, anak perempuannya harus dididik. Banyak sekarang laki-laki membodoh-bodohi perempuan. Begitu sudah menikah, hai istriku, semua hartamu, semua tanahmu, semua surat tanahmu, semua surat-surat emasmu itu menjadi milikku. Karena surgamu ada di bawah telapak kakiku. Kalau tidak mau, kau masuk neraka jahanam. Pembodohan luar biasa. Apakah di saat puasa kita tidak boleh berkumur-kumur saat wudhu? Berkumur-kumur hukumnya sunat. Kalau di saat puasa terkumur kumur mubah tetap boleh, tapi jangan sampai ulu berlebih-lebihan. Contoh yang berlebih-lebihan sampai air. Oh, sedikit lagi masuk. Download buku saya 30 fatwa seputar Ramadan. Tulis di Google 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad LC enter. Download 30 3 detik, 3 menit. 3 menit dapat. Pak Ustaz, saya sudah download 3 menit kok nggak dapat. Rupanya paket habis. Ikhtiar di jalan Allah bagaimana yang sesuai hadis. Karena rata-rata yang katanya orang pintar ngobatin, orang bawa-bawa tapi rupanya kedoknya dukun. Saya di Tanjung Pinang tak tahu. Tapi kalau di Pekanbaru ada nomor yang saya kasih. Ketua Arsi, Asosiasi Rukyah Syariah Indonesia. Ada namanya Arsi. Kalau belum ada di Kepri, buka cabang. Asosiasi Rukyah Syariah Indonesia. Nanti rukyahnya ramai-ramai. Biasanya saya ikut. Saya ceramah, mereka rukyah. Kita rukyah di UIN ramai-ramai, itu ada yang muntah, ada yang menjerit-jerit, ada yang keluar macam-macam. Asosiasi Rukyah Syariah Indonesia. Mohon penjelasan tentang hadis surganya istri di bawah telapak kaki suami. Sudah. Ini nampaknya duduk dekat-dekatan, mencontek. Bagaimana solusinya Pak Ustaz? Saya memiliki rumah dibeli dari meminjam uang di bank konvensional dengan sistem kredit cicilan tiap bulan. Sedangkan untuk melunasinya saat sekarang belum mampu. Apakah saya wajib menjual rumah tersebut untuk menutupi pinjaman tersebut dan mengontrak untuk tinggal selanjutnya? Pertama, cari dulu yang bisa memberikan pinjaman Apakah dengan cara mudarabah bagi hasil usaha atau pinjaman dalam cara rahan, gadai? Yang paling tinggi pinjaman tidak perlu dikembalikan, namanya sodako. Di bawah sodako pinjaman tapi barang kita dia simpan, namanya rahan, gadai. Nomor tiga pinjaman tapi hasilnya dibagi dua atau dibagi sepersekian namanya mudharabah. Ini tiga ini jangan sampai tawaran tertinggi dulu. Bro, aku sedang dililit riba. Ente mau tak masuk surga? Gimana caranya? Tolong lunasi dulu bantu. Baru aku tak bisa. Tangga pertama tak bisa, turun kedua. Ini surat BPKB mobil. Ente pegang, pinjam uang ente. Tapi tanpa bulan. Aduh, saya tak bisa juga. Yang ketiga, saya pinjam uang kamu untuk sebagiannya saya usaha, sebagiannya saya mau nutupin ini. Nanti kalau beruntung kita bagi dua. Nah, ini level tiga. Level tiga pun tak ada. Kalau bapak keluar dari rumah itu, tengok harga nominalnya berapa. Ini rumah harganya 2 miliar. Kalau dijual laku sekian, bisa ditutup ini, bisa beli rumah yang mungkin 300 juta. Nah, lah. Tapi kalau harganya cuma 100 juta dijual untuk ini, keluar dari situ rumah kardus. Maka ini darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Saya tak tahu angka nominalnya berapa. Kalau rumah itu mahal, jual, tutupi itu bank, lunaskan, ah, beli rumah yang lebih kecil. Insya Allah Allah akan bukakan rezeki. Kalau orang menjaga dirinya dari yang haram, maka Allah bukakan dia pintu yang halal. Iyang sasallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi bi khairin fala radda li fadlik. Jangan sampai kita menutup pintu rezeki kita sendiri. Sebetulnya kapling kita ini sudah ada masing-masing. Ini kapling bapak, ini kapling bapak, ini kapling ibu. Yang merusak kapling kita itu kita sendiri kita sendiri karena tidak sabar sebenarnya sudah disediakan ini untuk Abdul Somad yang halal tapi karena tak nampak zakat tak ada lalu saya gara-gara tak nampak saya tempuh yang haram akhirnya yang halal itu dihilangkan Allah Subhanahu makanya doa kita Allahumma aghnina bi halalika an haramik cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami bisa menjaga diri dari yang haram Bagaimana sistem menabung yang tepat saat sekarang Pak Ustaz? Karena semua bank memakai sistem riba dan masuk bank syariah. Bank syariah itu menuju syariah. Jadi jangan katakan dia sama dengan bank konvensional. Bahwa ada kemiripan sedikit. Ada sebagian orang, ah, itu cuma tukar-tukar istilah saja. Di sini riba, di sini bunga, di sini dia bilang margin. Itu sama saja. Tidak sama. Ini menuju syariah. Kalau menuju syariah ini kita potong, kita padamkan, kita matikan, itu artinya kita membunuh ekonomi kita sendiri. Jadi kita bantu. Kita tetap menabung di bank syariah. Bank syariah. Bank apa nam? Bank Riau syariah. Dua ikatan kita. Bank Riau Kepri syariah. Pertama ikatan kedaerahan karena ini memang daerah kita daerah bumi Melayunya. Yang kedua adalah kaitan syariah agama Islam. Jadi kita yang membantu. Jika kita gajian, mana yang kita dulukan? Anak, istri, atau orang tua? Berapa persentase pembagiannya Pak Ustaz? Hak istri terhadap diri saya ada lima. Saya punya istri, istri saya itu punya lima pada diri saya. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Ingat ini. Baik pengantin baru maupun pengantin laku, Baik yang lajang maupun yang sudah menikah. Istri kita itu ada lima hak dia pada diri kita kalau tidak kita tunaikan kita akan zalim dan kita akan dituntut di padang mahsyar itulah yang dibaca sirat taklik setelah menikah jika saya tidak memberikan nafkah zahir batin kepada istri saya selama tiga bulan berturut-turut lalu dia datang ke pengadilan agama membayar sepuluh ribu sebagai iwan maka hakim berhak menjatuhkan talak satu kepadanya pertama makan ketiga pak kedua pakaian ketiga tempat tinggal, keempat perhatian, kelima pendidikan. Seksual masuk dalam perhatian, pendidikan perhatian. Nah, apakah pakai prosentase seperti zakat, seperti warisan? Nah, kalau bapak punya gaji sebulan 3 juta, tak ada istri, ada anak dua, ada orang tua, ayah atau ibu yang tidak mampu, maka bagilah menurut standar maka carilah istri yang mengerti. Kalau tidak akan menjadi neraka jahanam itu rumah tangga. Seorang ibu datang ke rumah anaknya mau pinjam duit 100 ribu. Nah, pinjam 100 ribu, mak mau beli beras. Apa kata anaknya? Tunggu ya mak, saya tanya istri saya dulu. Ini kalau ada laki-laki begini, potong aja kemaluan, kasih ke ayam. Usah jadi laki-laki. Masa laki-laki tak punya pendirian. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa Laki-laki menjadi pemimpin yang meluruskan. Khuliqatil mar'atu min dhina. Perempuan itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. In akhasta akan tahan Kalau kau paksa lurus dia akan patah Tapi kalau engkau ikut bengkok Berapa banyak laki-laki Bengkok gara-gara ikut bini bengkok Sebab itu jangan bengkok Luruskan Istriku engkau aku bertemu dengan kamu 25 tahun sebelumnya engkau anak siapa aku pun tak anak siapa maka dengan ini ada orang yang lebih dekat dengan saya saya harus beri dia makan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing wah ini sengaja Allah tidak berikan ketetapan tidak diberi gaji kamu mesti seperempat untuk ini setengah tak ada ayatnya tak ada hadisnya Maka tidak yang diatur, tidak dipresentasi oleh Allah, kita bagilah. Wa amruhum syura bainahum. Bermusyawarah, duduk dengan baik. Istri terima ini, orang tua saya harus ditanggung, anak pula untuk sekolah. ah ini tentang masalah pembagian istri, orang tua dan anak. Pada saat transaksi pinjam meminjam di bank, kita diharuskan membayar bunga, sedangkan itu riba apa yang harus kita lakukan kepada pihak bank tersebut. Sementara bank itu merupakan satu-satunya bank dengan bunga rendah dibanding dengan yang lain. Serendah apapun dia, kalau bukan syariah, maka dia tetap bunga. Maka tak bisa. Bagi bapak yang sudah meminjam, lunasi secepatnya, mudah-mudahan setahun, enam bulan, setengah bulan, enam bulan, eh, setengah tahun, atau setahun ini lunas. Habis itu jangan lagi tutup transaksi dengan bank konvensional, mulailah. Ustadz ini jangan-jangan ngomong aja nih. Jangan-jangan Ustadz ini cuma pandai ceramah aja. Ustadz seumur hidup pernah tak minjam di bank konvensional. Nama saya Abdul Somad, umur 39 tahun, 2017 nanti 40 tahun, seumur hidup saya belum pernah saya minjam di bank konvensional. Maka saya berani ceramah. Ustadz kerjanya sehari-hari apa? Saya dosen, PNS, SK Pak Ustadz mana? Ada di rumah dalam lemari. Pernah tak disekolahkan di bank? Belum pernah. Banyak orang bilang saya Ustadz bodoh. Kenapa tak disekolahkan di bank? Pinjam 200, pinjam 300. Ini, maka kita mesti meyakinkan diri kita baru kita bisa mengajak orang lain. Ini perbuatan riba haram. Tapi bagi yang sudah terjebak aku ribuan, Mesti cepat keluar. Darurat dia lunasi setahun Setahun setengah, setelah itu tutup, jangan lagi. Bagaimana dengan anak istri kita jika mereka makan uang hasil korupsi, sedangkan mereka tak tahu asal usul uang tersebut? Apakah bisa disamakan dengan makan riba? Jangan kasih anak makan haram karena nanti otaknya kotor. Jangan kasih istri makan haram karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan istri jangan tak mau tahu Gaji suami 2 juta setengah Tiba-tiba pulang bawa uang 25 Bang ini dari mana Aku tidak siap bersamamu dalam neraka jahanam mas Adunya mata Dunia ini kenikmatan Wahai mata ila almaratus soliha Kenikmatan yang paling indah adalah istri yang soliha Maaf Biarlah kita makan sehari sekali asal jangan kita makan korupsi. Itu yang menolong kita. Allati tu'inu ala imanihi. Istri solihah yang membantu suaminya menjaga imannya. Sekarang kan kebalikannya. Bang, kalau cuma makan begini terus lebih baik kau ceraikan aku. Jadi kalau gitu aku korupsi, korupsi, korupsilah. Yang penting kita agak senang sedikit. Nauzubillah. Bagaimana maksud hadis Nabi tentang pemberi, penerima, pencatat, saksi, semuanya sama saja? Bukan kata Nabi semuanya sama saja. Dengar bunyi hadisnya baik-baik. La'anallahu akilan riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilat orang yang mewakilkan transaksi riba. Wa katibahu orang yang menulis pegawai transaksi administrasi wa dua orang yang jadi saksi saya ulang lagi Allah melaknat la'anallahu akilan riba orang yang makan riba wa mukilahu yang mewakilkan transaksi riba wa katibahu pegawai pencatat administrasi wa dua orang yang menjadi saksi dalam transaksi semuanya ikut terlibat riba jangan ikut Tolong, tolong menjadi saksi ya. Minta tolong ini sebentar aja. Dan nanti kasihlah persen. Ayah iya, insya Allah. Bagaimana usaha kita untuk mewujudkan ekonomi yang berbasis syariah? Sementara sistem kita saat ini cenderung sekuler. Tidak bisa prosesnya kun fayakun. Tumbang Turki Usmani 1924 ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Ataturk. Dulu itu Kesultanan Turki dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid. Datang Mustafa Kemal Ataturk ditumbangkannya, dijadikannya negeri sekuler. Apakah merubah Turki langsung pun payakun? Tak bisa. Maka sistemnya dipakai sistem sekuler. Erdogan itu bukan khalifah, Erdogan itu presiden yang diangkat berdasarkan demokrasi. Tapi jangan kita katakan demokrasi itu final, dia semifinal. Nanti puncaknya adalah negeri berdasarkan khilafatun nubuah, sistem Islam. Tapi tidak bisa langsung abrakadabra, bim salah bim selesai dengan satu malam. Ambil kapur sirih, colekkan ke kunyit. Warnanya langsung berubah. Tak bisa. Tidak bisa membalik telapak tangan. Makanya ketika datang seorang ulama ke Turki, makan sama Erdogan. Kata dia, Pak Presiden Erdogan, ya, saya heran di Turki ini. Kenapa banyak prostitusi, rumah-rumah bordil? Kenapa Anda tidak tangkap itu? Apa kata Erdogan? Saya sedang fokus di ekonomi. Kalau ekonomi ini bangkit, insya Allah rumah bordil akan tutup dengan sendirinya. Kenapa? Kenapa mereka mau menjual kehormatan kemaluannya? Karena dia tak makan. Tidak ada fitrah perempuan yang mau menjual kehormatannya. Tak ada. Tapi kalau ekonomi bangkit, lambat laun dia akan menutup. Begitu juga dengan sistem ini. Jangan mengejek-ngejek. Apa ini ekonomi bank syariah ini? Sama aja. Hidupkan dulu. Kita kontribusi dulu. Nanti kalau dia besar, baru dia bisa independen. Ini berproses. Iza ala ahadikumul Kalau kamu sudah mau mati, sudah mau mati sudah. Napas sudah ngap-ngap bau. Wa fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyarghisha. Tanamkan. Bapak sudah mau mati meninggal dunia. Di tangan bapak ada bibit korma. Tanamkan. Kapan kita makan buahnya? Kita tak akan makan buahnya. Kita tidak akan bernaung di bawah daunnya. Tapi kita akan mendapatkan maka pesankan ke anak-anak, anakku, cucuku, menantuku, kalian akan umur panjang, aku sudah tua. Bisnis kalian ini berbasis syariah. Walaupun negeri kita ini semi sekuler, tidak murni, tapi menuju. Andai aku mati, pahalanya tetap mengalir. Jadi jangan kita ikut berkontribusi. Itu yang dipesankan oleh Syekh Muhammad. Mutawalli shahrawi Andai engkau belum bisa menegakkan yang 100% hak Jangan sampai engkau bertepuk tangan melihat kebatilan nah, Maka kita ikut berperan serta Kontribusi Ada larangan dua akad dalam satu transaksi Apa maksudnya? Karena saya menggadaikan barang di pegadaian Menggunakan dua akad Rahan sekaligus ijarah Saya gadaikan tanah saya ini Tanah saya ini harganya 100 juta Sawit 1 hektar 100 juta Saya gadaikan ke Bapak Saya pinjam duit Bapak Satu akad Lalu kemudian akad itu Setelah resmi selesai satu akad Habis Tak boleh ada akad lain Jangan akadnya bertimpa-timpa Adapun dia timpa dengan akad yang lain Maka rusak akad Kecuali satu akad itu sudah selesai Saya gadaikan tanah saya 100 juta Saya pakai. Nanti sampai masanya saya bayar. Selesai. Nah, sekarang uang tadi sudah menjadi milik saya. Lalu duit sudah 100 juta milik saya dipakai lagi akad ke yang lain. Eh, itu tidak bertimpa-timpa namanya. Tidak boleh satu barang, satu uang diakad dengan dua transaksi. Harus satu transaksi. Bagaimana kita beramal dengan pikir waris Apakah dosa bila tidak kita amalkan? Bapak, adik-beradik empat orang. Dua laki-laki, dua perempuan. Lalu kemudian laki-laki sama perempuan ini sepakat. Adinda, kamu perempuan dua orang, kami abang empat dua orang. Kalau begitu harta warisan bapak kita ini kita bagi sama rata sajalah. dalam fatwa Syabakah Al-Islamiyah yang diasuh oleh Syekh Abdullah Al-Faqih katanya boleh syaratnya tiga boleh membagi harta warisan bagi rata dengan syarat tiga pertama semua ahli waris itu mesti akil balik kalau ada yang idiot satu tak boleh harus semuanya akil balik yang kedua masing-masing tahu jatahnya Sebetulnya jatah kakak 50 miliar, jatah kakak 25. Tapi karena kita mau bagi rata, maka akhirnya. Karena kalau dia tak tahu jatahnya, kita bagi rata, bagi aja lah. Tiba-tiba dikasih tahu orang, ternyata jatah dia banyak. Oh, kalau tahu begitu saya nggak mau kemarin. Yang ketiga, orang yang jatahnya berlebih, dia mesti ikhlas kelebihannya itu sebagai tabarruk. Tabarruk itu sumbangan. Kadang-kadang kita adik-beradik, kita ikhlas. Abang ikhlas, ikhlas. Kakak ikhlas, ikhlas. Istrinya tak ikhlas. Apalagi kalau dia ikatan suami cakup istri. Nah, ini mesti hati-hati. Apakah bekerja di bank itu termasuk riba? Bekerja di bank masuk riba. Mana dalilnya? Allahu akilah riba uang kilat wakati bang. Pegawai transaksinya kena. Bagaimana dengan bunga bank menurut syariat Islam? Bunga bank haram. Sepakat ulama. Buka kitab Syekh Yusuf Al-Qardawi, Fawaidul Bunur riba muharram. Bunga bank haram. Oleh sebab itu, maka kita jauhkan diri dan keluarga dari ini. Duit saya banyak Pak Ustaz. Tak mungkin disimpan di balik bantal. Lebih besar duitnya daripada bantalnya. Buka fatwa kontemporer. Judul bukunya Fatwa Kontemporer. Penerbitnya Gema Insani Press. Penulisnya Syekh Yusuf Qardawi. Jika Bapak menabung di bank konvensional, dapat bunga. Kemana bunganya itu dibuat? Mau dibuang dosa, mau dimakan dosa. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Rumah yatim, panti jompo, orang miskin. Niatnya bukan niat sedekah. tapi menyerahkan uang umat kepada umat. Begitu fatwa Syekh Fatwa. Menikah itu sunnah, membahagiakan orang tua wajib. Bagaimana cara mendapatkan restu orang tua sedangkan anak sudah ingin menikah? Tolong dibantu jawab Pak Ustaz agar tidak berdosa. Cari perempuan yang siap menerima kita apa adanya. Adinda, sudikah engkau menerima menemani aku menjelang Israel datang? Jadi ceritanya jangan muluk-muluk. Mau tak engkau menemani aku melewati perjuangan hidup ini? Tapi engkau menjadi perempuan yang kedua. Yang pertama siapa? Emakku. Dia sudah tua. Insya Allah. Maka carilah. Tapi kalau dia tidak bisa menemani, cari yang lain. Bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor. Ini banyak anak-anak lajang ini belum ada apa-apa udah stres dulu. Kenapa kamu galau kau? Carilah perempuan banyak dunia di Saya dari Batam sampai ke sini berapa orang jumpa perempuan banyak. Banyak jumpa perempuan. Masalahnya dia mau apa tidak itu yang jadi masalah. Carilah perempuan itu sudah ada. Cuman kita perlu usaha. Ini masalah rezeki Langkah, rezeki, pertemuan, maut diatur Allah. Tapi kita ada usaha. Ini memang untuk Abdul Somad. Ini memang dikhususkan untuk Abdul Somad. Memang ditakdirkan untuk Abu Tapi kalau saya tak ada usaha, mana usaha saya? Saya harus memegangnya, membuka botolnya, menuangnya, meminum. Tak bisa dikatakan kalau jodoh tak akan kemana. Tak bisa. Ini jodoh saya, tapi kalau tak saya usaha minum tak bisa. Mana masuk di sini? Andai pakai pipet pun harus ada usaha menghisapnya. Itu namanya kasbu, usaha. Apakah benar jika ingin umroh harus akikah dulu bagi yang belum akikah? Apakah benar jika ingin umroh harus akikah dulu? Belum pernah saya dapat pertanyaan macam itu. Apakah ada hadisnya? Bapak ibu yang mau umroh tidak ada kewajiban akikah. Akikah itu sepakat empat mazhab Paling tua Hanafi Nomor dua Maliki Nomor tiga Syafi'i Nomor empat Hambali Akikah itu hukumnya Sunnatun muakkadah Tidak wajib sunnah akad Kullu mauludin rahinatun bi'akikatihi Setiap anak tergadai karena akikahnya Terus baru anbu yang ini dipotongkan kambing hari ketujuh. Yuk laku cukurkan rambutnya. Wah sama kasih nama yang baik. Kalau tidak bisa hari ketujuh hari belas. Kalau tidak bisa hari ke belas, hari ke satu. Kalau tak bisa hari ke satu, jangan tengok kalender kapan aja bisa. Pak Ustaz, umur saya sudah 40. Bolehkah saya akikah? Boleh. Bapak kalau ada umurnya 40, mau akikah, balik dari sini beli kambing. Besok siang saya datang semua Tapi bagi yang udah 40 potong saja kambing. Jangan pakai marhaban. Udah 40 pakai marhaban. Patah tiang ayunan. Ukuran harta halal itu bagaimana Pak Ustaz? Di dalam era globalisasi seperti ini Tidak ada tiga unsur Tidak ada unsur zul Aniaya Tidak ada unsur ish Tipu Tidak ada unsur horror Gambling Udah saja Apa usaha bapak Kos-kosan Kamar satu kos berapa Satu juta Ada tempat tidur Ada AC Ada TV Halal Tidak ada zul Aniaya Tidak ada ish Tipu Tidak ada horror Gambling Usaha bapak apa? Hotel. Satu malam berapa? 250 ribu. Halal. Tapi dia terima anak SMA masuk jam 11, keluar jam 12. Tempat orang berzina. Saya kan cuma menyediakan kamar Pak Ustaz. Masalah dia mau berzina bukan urusan saya. Anda sedang melakukan ris Tipu. Tipu. Dia semua tahu. Maka kita periksa KTP-nya, Itu identitasnya. Jangan sampai ada unsur tiga. Ibu, nauzubillah. Bapak Ibu sahabat dua kertas lagi. Kalau cerita sahabat saya yang paling sabar. Sistem berhutang seperti apa yang diperbolehkan dalam Islam? Tiga, yang paling tinggi pinjam tak balik lagi. Sodakoh namanya. Pak, saya sulit betul ini mau bayar uang semester. Berapa? sejuta tiga ratus. Nih, ambil. Jangan datang-datang lagi ya. Itu namanya paling bagus, saudara. Yang nomor dua, nih, balikkan. Ini sejuta tiga ratus, tapi nanti balikkan. Ambil kertas. Saya yang bertanda-tangan di bawah ini meminjam uang Bapak sebanyak sejuta tiga ratus akan saya lunasi pada tanggal 1 Januari 2017. Yang level tiga pinjam balikkan berlebih. Namanya mudharabah. Saya pinjam uang bapak 10 juta. Untuk apa? Saya mau ternak lele jumbo. Nih 10. Nanti kalau berhasil 15 juta, balikkan 12 setengah. Untuk kamu 2 juta setengah. Ya. Tapi kalau sama-sama rugi, ikut sama rugi. Itu bedanya dengan konvensional. Untung sama dibagi, rugi sama dirasa. Kalau riba enggak, Mau kamu rugi, mau lelenya hanyut, yang penting duit saya harus balik. Kalau tidak, saya poldakan kamu. Bagaimana pembagian warisan bagi anak yang laki-laki semua? Apakah saudara dari suami berhak atas warisan tersebut? Bagaimana pembagian warisan anak yang laki-laki semua? Apakah saudara dari suami berhak atas warisan? Oh, bertanya seorang istri, dia punya anak laki-laki. Kalau suaminya meninggal, apakah suara saudara suaminya dapat? Suami kalau punya anak, saudara tak dapat. Karena apa? Karena ada anak. Itulah mengapa orang selalu ingin punya anak karena dia takut harta warisannya tak dapat. Apalagi istri, dia sangat sangat khawatir adik iparnya bisa dapat. Ibu yang sudah punya anak, maka tenanglah. Harta warisan itu hanya untuk ibu dan anak-anak saja. Saudara suami tak dapat karena ada anak laki-laki. Selamat. Saat ini banyak koperasi-koperasi di majelis taklim sebagaimana hukumnya. Bunga ditentukan, kemudian bunga dibagi rata. Bapak, bapak, bapak, bapak kita buat majelis taklim namanya Majlis Ta'lim Az-Zikra. Sejuta, sejuta, sejuta, sejuta, terkumpul duit 100 juta. Siapa yang mau minjam silakan. Ada yang minjam 5 juta, bayar 6 juta. Pinjam 10 juta, bayar 11 juta. Pinjam 12 juta, bayar 13 juta. Akhirnya setahun itu terkumpul duit bunga sebanyak 10 juta. Dibagi bunga itu riba harap jangan nodai majelis taklim dengan uang riba. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur yang hak dengan yang batil. Lalu yang boleh itu bagaimana? Ini contoh yang boleh. Kita buat simpan pinjam sifatnya membantu. Sifatnya membantu sejuta, sejuta, sejuta, sejuta, sejuta. Lalu kemudian orang yang meminjam itu membayar hanya untuk biaya operasional. Tidak ada manfaat sedikit pun. Titik. Contoh, untuk operasional apa? Beli buku. Buku besar, buku induk. Beli laptop satu, 5 juta. Beli meja, beli whiteboard. Nah, itu dikutip dari orang yang minjam. Kira-kira untuk beli laptop 3 juta, untuk beli buku sama alat tulis ATK sejuta, 5 juta. Nah, dikenakan bagi peminjam itu untuk biaya operasional, untuk tenaga satu orang. Dicari sarjana akuntansi, sarjana ekonomi yang ngantor. Gajinya berapa satu bulan? 3 juta. Hanya untuk biaya operasional. Lebih daripada itu tidak. Oh kalau gitu apa untungnya kami ngasih duit? Tapi serikat tolong menolong Bukan serikat telan menelan Tolong menolong Kami tak mau kalau cuma letak duit sejuta Kami mau untung Akadnya mudarabah Jangan akadnya akad riba Mudarabah Kalau kebetulan berhasil sama dibagi Kalau rugi sama ditanggung Apakah menjual kredit termasuk riba? Si pembeli itu tahu harga modal. Bapak ambil HP, tulis di google.com tulisan saya tentang kredit. Apa yang kami ketik di situ Pak Ustadz? Ketik di situ S O M A D M O R O C C O spasi kredit. S O M A D M O R O C C O kredit langsung dapat langsung dapat saya kutipkan di situ fatwa ulama Saudi Arabia fatwa ulama S O M A D M O R O C C O spasi kredit langsung dapat share langsung share Twitter BBM WhatsApp bagi semua kesimpulannya di sini baca pelan-pelan panjang tulisannya uang dengan uang riba uang dengan barang tidak riba Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Saya beli motor Bapak, saya cicil 10 bulan, tidak riba. Saya beli rumah Bapak, saya cicil 2 tahun, tidak riba. Uang dengan barang tidak riba. Uang dengan uang riba. Uang dengan barang namanya baik betaksit ada di dalam. Bisa di-download, bisa di-print, bisa dicetak. Bagaimana cara menjelaskan menasehati saudara sendiri agar tidak berhenti mengambil hak orang lain? Menyerobot mengambil sejengkal tanah orang lain. Bagaimana? Apa dasar ayat yang mendukung bahwa dilarang mengambil hak orang lain? Ayat Al-Quran apa saja Pak Ustaz yang dilarang mengambil hak orang lain? La ta'kulu amwala 188 Tak boleh Makan, makan, makan Batil Itu ayat Al-Quran Hadis Nabi Yakti yaumal kiamati misolatin Nanti di hari kiamat datang bawa solatnya banyak Puasanya banyak Hajinya banyak Umrohnya banyak Sodakonya banyak Tapi ternyata dia menyerobot tanah orang Sejengkal tanah yang diserobot Akan dililitkan ke lehernya 70 kali lipat lalu kemudian sholatnya akan diambil diberikan pada orang dianiaya diambil diberikan pada orang dia zolimi lalu dia dimasukkan ke neraka jahanam kenapa karena dia sudah menzolimi aniaya bagaimana mengenai badal haji badal haji hadisnya sahih labbaik Allahumma subrumah labbaik Allahumma subrumah Nabi panggil dia tahan sini kamu menghajikan siapa subrumah subrumah itu siapa Saudara saya, kamu hajikan saudaramu. Iya, kamu udah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu baru hajikan saudaramu. Itu dalil badal haji. Badal haji boleh, tapi ini saya ingatkan, jangan memberikan badal haji pada TKI TKW di Saudi Arabia. Mohon maaf saudara-saudari TKI TKW, saya bukan generalisir umum semua jahat. Sebagian besar mafia badal haji mafia ya, barat hanya modal kertas yang dia print cetak pakai kertas tasbih sejuta sejuta sejuta sejuta badal badal badal satu orang membadalkan seratus orang mana bisa kalau udah jelas ini mahasiswa dari Tanjung Pinang kuliah di Mesir bapaknya kita kenal dia membadalkan mau badalkan nah ya silakan tapi kalau serahkan yang ada di maktab, ketemu di jalan, badal Pak Haji, badal jangan. Itu mafia badal. Ada yang jahat di Mekah itu Ustaz. Yang baik cuma satu Muhammad. Lain daripada itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Talib. Jangan jadi korban badal lagi. Di mana-mana kalau saya ngasih mana sih? jangan jadi korban badal haji. Titik. Apa hukumnya kalau beli barang kredit? Baca. Somat Maroko spasi kredit. Habis pulang dari sini, print, tempel di dinding-dinding masjid biar tahu orang tentang hukum print. Apa hukum mengganti amanah dengan barang lain tapi nilainya sama? Balik kepada hukum wakaf. Hukum wakaf yang sudah diatur oleh undang-undang wakaf boleh mengalihkan wakaf dengan cara mengganti dengan barang yang sama. Dalilnya mana? Umar bin Khattab mengalihkan masjid Irak di Kufah. Masjid itu letaknya di tengah kota, lalu dialihkan ke tepi kota karena layaknya tidak tempat tidak layak, tapi nilainya sama, itu boleh. Makanya banyak masjid-masjid itu yang letaknya di ini dialihkan. Halalnya perbuatan sahabat Umar bin Khattab. Tapi dengan syarat nilainya jangan bertukar. Kalau nilainya berubah, perbuatan itu haram, aniaya. Kertas terakhir. Saya seorang PNS mempunyai tanggung jawab dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sementara dia ingin menghadiri kajian Ba'da Zuhur yang notabene masih dalam jam kerja. Apakah gaji yang diterimanya itu haram? Pekerjaan itu ada terbagi dua. Pertama, kerja yang melayani masyarakat. Standby. Harus duduk ngantor. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau sampai dia tinggalkan pekerjaan, orang terkendala urusan. Datang orang dari pulau sana dari sana naik sampah naik sepeda sampai ke kantor. Pegawainya mana? Pegawainya sedang pengajian. Ustaznya siapa? Ustaz Abdul Somad. Wah, oh, Ustaz apa Saya pun kena. Pegawai yang mestinya standby, pelayan masyarakat dia tak boleh meninggalkan. Tapi ada jenis kedua yang dia tidak standby, tapi dia mengerjakan pekerjaan. Pekerjaan sifatnya laporan Laporan yang bisa dikerjakan 4 jam. Dikasih waktu 8 jam. Waktu kamu untuk mengerjakan ini 8 jam. Tiba-tiba 4 jam selesai. Zuhur selesai. Maka dari zuhur ke asar dia bebas. Dia pergi pengajian, dia pergi sholat, dia pergi. Habis itu dia cek lok sore. Nah, pekerjaan bapak masing-masing pikirkanlah. Apakah model pekerjaan standby atau model pekerjaan yang 8 jam bisa diselesaikan dalam 4 jam. Pikirkanlah masing-masing. Bingung saya Pak Ustaz. Insya Allah balik dari sini tak bingung. Itulah yang dapat saya sampaikan. Pas. Kita mulai jam 8. Saya mulai ceramah jam 8 dan sekarang jam 10. Lebih kurang 2 jam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terakhir besok tausiah di Masjid Azhar subuh. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah al-fatihah sebaik selalu berzikir mengingatmu Wa syukurika sebaik selalu bersyukur kepadamu Wa husna ibadatik sebaik selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepada Ya Allah Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa Jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Wa min qalbin la yaksa Jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk Wa min nafsin la sempurnakan segala kekurangan kami Allah Rabbana fi lana zunubana ampunkan dosa kami wali walidaina kedua orang tua kami wali azwajina pasangan hidup kami wali zuriatina anak cucu keturunan kami wali man adabana yang hadir di majlis ini wali man ghabana yang tak dapat hadirkan uzur syar'i wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman Allah maktim lana bi husnil khatimah tutup umur kami dengan husnul Fatimah wala taqtima alaina bisuil Fatimah. jangan tutup umur kami dengan suul khatimah Allahumma ja'alna sura kalamina inda ajalina jadikan ucapan terakhir kami ketika ajal kami sampai qaulana